وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini berhubung Al Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafidahullah tidak bisa hadir Insyaallah pada kesempatan kali ini Barakallahu fikum Ana yang menggantikan Dan sebagaimana yang diinformasikan kepada antum Ayol al kiram Rahimani wa rahimakumullah Kita akan membahas tentang Makna dari kalimat La ilaha illallah Kita akan membahas tentang makna dari kalimat La ilaha illallah Salah satu pembahasan pada kitab yang biasa kita bahas yaitu kitab Al-Wajibat al mutahaddimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wal muslimah lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah Pembahasan tentang makna kalimat la ilaha illallah sangatlah penting Pembahasan tentang makna kalimat la ilaha illallah sangatlah penting. Maka barakallahu fikum sudah seharusnya kita memprioritaskannya, mendahulukannya untuk segera memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan kepada Al-Wahab ibni Munabbih rahimahullah Sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kata Rasulullah man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dahulal jannah Barang siapa yang mati yang dia mengilmui bahwasannya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah maka akan masuk surga sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya apa sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya kemudian dikatakan oleh kepada Wahab bin Wahab ibni Munabbih rahimahullah halaisa la ilaha illallah miftahul jannah bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga faqala bala maka kata Wahab ibnu Munabbih iya walakin laisa miftahun illa lahu asnan fa in ji'ta bimiftahi bimiftahin lahu asnan futiha laka wa illa lam yaftah laka dikatakan kepada Wahab ibnu Munabbih rahimallah bukankah kalimat la ilaha illallah kunci surga beliau menjawab tentu tetapi bukankah setiap kunci itu memiliki gerigi-gerigi kunci kalau kita perhatikan setiap kunci memiliki gerigi-gerigi kunci. Fa in ji'ta bimiftahilahu asnan, jika engkau mendatangkan sebuah kunci yang di situ ada gerigi-gerigi kuncinya, halaka, maka engkau bisa merubahnya. Maka engkau bisa membukanya. Wa illa falam yaftah laka. Adapun jika tidak, maka tidak akan dibukakan untuk kamu. Nah, kita punya kunci, masuk sebuah pintu, kuncinya polos. Bahkan kebuka pintu tersebut. Berbeda ketika kita punya kunci, ada geriginya, pas geriginya, maka kita bisa buka pintu tersebut. Gerigi-gerigi itu permisalan dari syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah yang kita penuhi dalam kehidupan kita selama di dunia yang kita datangkan yang kita aplikasikan, yang kita amalkan secara lahiriah dan batiniah dari dari syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Yang tentunya al kiram rahimani wa rahimakumullah hal itu bisa kita ketahui sehingga kita bisa mengamalkannya setelah dari taufik setelah taufik dari Allah kemudian tentunya dengan belajar dengan belajar untuk memahami kalimat la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah oleh kalian kalimat la ilaha illallah supaya kalian beruntung. Supaya kalian beruntung. Akhrajahu Ibnu Ma'uzaimah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam Eh, na'am fi hati di dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Wadi rahimahullah. Ana ulangi akhrajahu Ibnu Huzaimah fi sahihah dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Mukhbir rahimahullah. Naam. Ucapkanlah wahai manusia ucapkanlah bagi kalian kalimat la ilaha illallah supaya kalian beruntung. Pertanyaannya barakallahu fikum Apakah seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun tanpa memahami maknanya dia akan beruntung? Apakah seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun tanpa mengamalkan konsekuensinya tuntutan dari kalimat la ilaha illallah seseorang akan menjadi beruntung? Kemudian pertanyaannya lagi, apakah seseorang sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa mendatangkan syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallahnya seseorang akan beruntung pertanyaan yang terakhir apakah seseorang sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa menjauhi hal-hal yang bertolak belakang atau membatalkan kalimat la ilaha illallahnya seseorang menjadi beruntung jawabannya tidak Jawabannya tidak. Seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa memahami maknanya, dia tidak mengetahui apa dari makna kalimat la ilaha illallah sehingga konsekuensinya dia terjatuh kepada kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah, maka tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Berkata Syekh As-Sulaiman Ibnu Abdullah rahimallah cucu dari Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab An-Najdi rahimallah amma nutku biha min ghairi ma'rifatin li ma'naha wala amalin bimuqtadaha fa inna dzalika ghairu nafi' bi ijma' Adapun mengucapkan semata Adapun sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya semata tanpa dia memahami maknanya, tanpa dia mengamalkan tuntutan atau konsekuensinya, maka yang demikian itu tidaklah bermanfaat. Hal ini merupakan perkara ijma, kesepakatan para ulama. Ini perkataan barakallahu fikum dalam kitab Taisirul Ajizil Hamid sarah kitab tauhid. al kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam tentang makna kalimat la ilaha illallah di sana disebutkan oleh para ulama berbagai keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Anda bawakan beberapa hal sebagai awal dari pembahasan kita ini. Melengkapan pembahasan, melengkapan pembahasan makna dari kalimat la ilaha illallah. Yang pertama di antara keutamaan dari kalimat la ilaha illallah adalah annaha kalimatun sababun li fauzi wal falah bahwasanya kalimat la ilaha illallah kalimat yang menjadi sebab seseorang akan mendapatkan keberuntungan dan enam akan mendapatkan keberuntungan. Tidak ada yang akan menjadi sebab keberuntungan seseorang, keselamatan seseorang, kebahagiaan seseorang hidup di dunia ini kecuali dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah memahami maknanya dan mengamalkan konsekuensinya hingga dia bertemu Allah. Dengan hal ini seseorang akan menjadi beruntung di dunia dan kelak di akhirat. Dengan sebab ini seseorang akan menjadi beruntung, akan bahagia hidupnya, akan selamat hidupnya di dunia dan kelak di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah supaya kalian beruntung. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Naam. Ini yang pertama, kalimat la ilaha illallah sebab seseorang akan menjadi akan mendapatkan keberuntungan, keselamatan hidup di dunia dan kelak di akhirat. Kemudian yang kedua di antara keutamaan dari kalimat la ilaha illallah adalah kalimat la ilaha illallah asqalu asqalu syai'in fil mizan perkara yang paling berat timbangannya kelak ketika ditimbang pada hari pada di akhirat kelak amalan yang paling berat timbangannya ketika ditimbang datang dalam sebuah hadis dari Abdullah dari Abdullah bin Umar dari Abdullah ibnu Amr dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhu semoga Allah meridhoinya berkata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya akan ada seseorang dari kalangan umatku yang akan dibersihkan di hadapan makhluknya pada hari kiamat. siru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilan. Kemudian dibentangkan 99 lembaran catatan amalan. Kullu sijilin mithlu maddil basar. Setiap lembaran itu sepanjang mata memandang akan ada salah seorang atau seseorang dari umat Rasulullah yang hendak dibersihkan di hadapan makhluknya kemudian dibentangkan catatan lembaran kejelekan yang berjumlah 99 lembaran yang mencatat seluruh amalan kejelekan dia yang satu lembarnya itu panjangnya sejauh mata memanjang. Nah, yang berisi segala macam kejelekan, segala macam dosa yang pernah dia lakukan. 99 lembar. Satu lembarnya tercatat panjangnya itu semat uh, sejauh mata memandang panjangnya. Kemudian itu mayakulu dikatakan kepada orang tersebut atung kiru hada apakah engkau atung kiru min hada syai'a apakah engkau mengingkari sesuatu pun yang tercatat dalam catatan ini dalam lembaran ini orang tersebut mengatakan atau adalah kata batil hafidun ataukah ada sesuatu yang tercatat yang mendolimimu Allah maka kata batil hafidum Apakah telah mendolimu Yang telah mencatat Amalan-amalan Kamu ini ya, Malaikat yang telah mencatat Apakah ada sesuatu yang mendolimu Apakah malaikat itu mencatat sesuatu yang bukan Apa yang kau lakukan Ditanya seperti itu ya Rabb Kemudian hal tersebut Tidak wahai Rabbku Semua yang tercatat benar dilakukan semua yang tercatat memang betul dilakukan di dunia, tidak sedikit pun dizalimi. Apa yang kita lakukan mungkin kita sudah lupa, apa yang kita ucapkan mungkin kita sudah lupa, apa yang kita perbuat mungkin sudah kita sudah lupa. Semua tercatat, besar, kecil, terperinci. Tercatat dan tidak kita sedikit pun dizalimi. Dan tidak ada satu pun yang terluput, semua tercatat. Fayaqulu la ya Rabb Orang tersebut mengatakan tidak wahai Rabb, semuanya benar. Fayaqulu alaka udrun aw hasanatun? Ditanyakan lagi kepada orang tersebut, apakah kamu mempunyai udur atau atau engkau mempunyai kebaikan? Faya fayubhatu rajulu. Kemudian orang tersebut menggelengkan kepalanya. Tanda bahwasanya dia tidak memiliki udur atau dia tidak memiliki kebaikan. Fayaqulu la ya Rabb. Kemudian sambil mengatakan tidak wahai Rabbku. Fayaqulu bala innalaka indana hasanatan wa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Setelah mengatakan tidak, kemudian Allah mengatakan bala. Tentu kamu memiliki kebaikan di sisi kami Wa innahu la zulma alaikal yawm dan pada hari ini tidak sedikit pun kamu akan terdolimi. Perbuatan baik yang kita lakukan pasti tercatat ketika kita melakukannya ikhlas karena Allah. Tidak akan luput sekecil apapun. Kecil besar akan tercatat perbuatan baik yang kita lakukan. Walaupun mungkin kita telah lupa maka akan tercatat innalaka indana hasanatan wa innahu la zulma alaikal yaum fatukhrijul bitaqah maka dikeluarkanlah sebuah kartu. Dikeluarkanlah sebuah kartu, kalau tadi sebuah lembaran. Kalau ini sebuah kartu, kecil. Fiha ashadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tercatat dalam kartu tersebut amalan dia berupa ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu yang tercatat dalam bitokoh fayakulu akhdir waznak hadirkanlah dan timbanglah fayakulu kemudian seseorang ini mengatakan setelah dia melihat catatan sebanyak 99 lembar yang mencatat amalan kejelekan dia ya satu lembar sejauh mata memandang kemudian juga juga diberitahu dan dihadirkan bitokoh satu kartu yang mencatat amalan dia kalimat la ilaha illallah. Dia berfikir Ya Rob ma hadhihi bitaqa ma hadhihi Apa e, pengaruhnya? Apa gunanya? Apa bandingannya? Yang lebih tepat, apa bandingannya? Apa pengaruhnya? Kartu kecil ini yang mencatat satu amalan kebaikan kalimat la ilaha illallah dengan 99 lembar yang setiap lembar sejauh mata memanjang memanjang mencatat seluruh kejelekan yang dia lakukan. Kemudian Allah berfirman, kemudian dikatakan kepadanya Faqa fayuqalu fa innaka la tudlam. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah sesungguhnya engkau tidak akan didolimi sedikit pun Semuanya akan ditimbang yang pernah kita lakukan di dunia ini. Niat-niat yang jelek, niat-niat yang rusak yang kita melakukan sesuatu berdasarkan atau di latar belakang niat tersebut akan tercatat. Ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan maksiat akan tercatat, perbuatan kita akan tercatat. Baik yang baik ataupun baik yang jelek akan ditimbang. Fatu sijillatu fi kiffah maka diletakkanlah 99 lembaran di daun timbangan yang satu diletakkan. Wabil taqatu fi kiffah dan diletakkanlah kartu tersebut di sebuah timbangan yang lain. Fato Fatosati sijillat wasukilat bitokoh Terangkatlah sijillat lembaran-lembaran kejelekan dia tersebut daun timbangan yang ditaruh lembaran-lembaran kejelekan tersebut wasukilat bitokoh dan beratlah bitokoh falayasku ma'ismillahi syai'un tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dari nama Allah nah ini menunjukkan ayat ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Mukbir rahimahullah tidak ada satu amalan yang lebih berat timbangannya kelak di akhirat kecuali kalimat la ilaha illallah Kemudian ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah sebab seseorang akan masuk surga. Dari Uthman ibni Affan radhiyallahu anhu kal menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dia meninggal mati dan dia mengucapkan mengetahui annahu la ilaha illallah bahwasanya tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dahulal jannah maka dia akan masuk surga hadis riwayat Imam Muslim dari sini kita ketahui orang yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan syarat dia memahami maknanya dengan syarat dia mengilmui dengan pemahaman yang benar makna hakikat dari kalimat la ilaha illallah maka dia akan dimasukkan surga ini keutamaan dari kalimat la ilaha illallah yang ketiga yang keempat di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah adalah bahwasannya di antara utamanya adalah seseorang akan diselamatkan seseorang akan diselamatkan dari neraka seseorang akan diselamatkan dari neraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man syahida annahu la ilaha illallah man syahida an ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi nara barang siapa yang bersaksi bahwasannya la ilaha illallah tidak ada sesembahan tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah haramallahu alaihi nara maka Allah akan mengharamkan baginya neraka. Nah, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim menunjukkan kepada kita bahwasanya kalimat la ilaha illallah sebab seseorang akan dijauhkan, akan diselamatkan dari neraka. Kemudian yang kelima, yang terakhir pada kesempatan ini bahwasanya kalimat la ilaha illallah sebab yang menjadi sebab seseorang akan dikeluarkan dari neraka. Seseorang yang melakukan dosa-dosa besar di dalam kehidupan dunianya dan dia tidak bertobat kepada Allah sedangkan dia dalam keadaan muslim mati dalam keadaan perbuatan dosa melakukan perbuatan dosa tersebut apakah itu zina apakah itu mencuri apakah itu riba apakah itu judi dan yang lainnya maka ketika dia meninggal itu tahta masyiatillah jika Allah berkehendak untuk mengazabnya, maka Allah akan azab. Maka Allah akan siksa di neraka. Jika Allah tidak ber, jika Allah berkehendak mengampuninya, maka dia akan diampuni. Nah, di sana ada orang-orang muslim Orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi melakukan perbuatan dosa besar dan Allah mengazabnya di dalam neraka. Sebab dia akan keluar dari neraka ini adalah kalimat la ilaha illallah. Karena seorang muslim tidak akan kekal di dalam neraka seorang muslim pasti akhirnya adalah surga. Karena dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhriju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi wajanu sa'irati min khairin." Yakhriju minan nar man qala la ilaha illallah fi qalbihi wajnu januburrati min khairin wa yahruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wajnu januburrati min khairin akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha, la ilaha illallah wa fi qalbihi yang dalam hatinya ada sebesar biji bur biji sair di dalam hatinya dari kebaikan akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang di dalam hatinya ada sebesar eh, timbangan biji kecil dari burrah enam sejenis gandum dari kebaikan akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan dalam hatinya ada seberat uh, timbangan seberat darah dari kebaikan Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan keutamaan dari kalimat la ilaha illallah sebab seseorang akan dikeluarkan dari neraka. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa itu makna dari kalimat la ilaha illallah? Makna dari kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah adalah la ma'budu bihaqqin illallah La ma'budu bihaqqin illallah atau Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia memahami bahwasannya selain Allah siapapun orangnya tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk seseorang berdoa kepadanya, tidak berhak untuk seseorang bernadar kepadanya, tidak berhak untuk seseorang sujud ibadah kepadanya, tidak berhak seseorang untuk tawakal kepadanya, tidak berhak seseorang barakallahu fikum untuk meminta kepadanya kepada selain Allah, tidak. Seluruh ibadah baik ibadah lahiriah dan ibadah batiniah hanya diperuntukkan kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Ini makna dari hakikat ini makna dari kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Selain Allah tidak berhak disembah. Dengan berbagai macam ibadah tidak berhak. Malaikat tidak berhak disembah Nabi dan Rasul tidak berhak disembah. Orang-orang soleh tidak berhak disembah. Syaitan tidak berhak disembah. Batu pepohonan tidak berhak disembah. Matahari dan bulan tidak berhak disembah. Gunung dan yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah tidak berhak disembah. Yang berhak disembah, yang berhak diibadahi hanya Allah semata dengan seluruh macam ibadah, baik ibadah lahiriah ataupun ibadah batiniah hanya Allah semata yang berhak untuk ditujukan semua ibadah-ibadah tersebut. Dalil tentang hal ini sangatlah banyak. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna huwal haqq Dzalika bi anna huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Yang demikian itu adalah Allah lah sesungguhnya Allah lah sesembahan yang hak dialah sesembahan atau ilah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru yang mereka ibadahi selain dari Allah itulah yang batil. Nah, itu makna kalimat la ilaha illallah. Itu makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Seorang muslim yang paham terhadap kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan ketika diajak untuk berbuat syirik berbuat menyekutukan selain Allah maka dia akan menolaknya dia akan menolaknya karena dia paham itu bertentangan dengan persaksian dia bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan dibadahi melainkan hanya Allah semata Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kalimat la ilaha illallah mempunyai dua rukun. Yang pertama adalah an-nafyu meniadakan. An-nafyu meniadakan rukun yang pertama ini terletak pada kalimat la ilaha. Tidak ada yang berhak diibadahi. Ini rukun yang pertama an-nafyu meniadakan peribadatan kepada selain Allah meniadakan, mengingkari seluruh sembahan selain Allah. Ini yang pertama. Terletak pada kalimat la ilaha. Meniadakan. Tidak ada yang berhak dibadahi, disembah melainkan Allah. Yang kedua al-itsbat, menetapkan. Rukun yang kedua al-itsbat ini terletak pada kalimat illallah. Illallah menetapkan yaitu menetapkan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi hanya Allah semata. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Meniadakan semata bukanlah tauhid. Hanya meniadakan semata tidak ada Tuhan, bukan tauhid. Ataupun menetapkan semata hanya menetapkan semata tidak ada nafi bukan juga tauhid. Allah yang diibadahi. Allah yang dibadahi, menetapkan semata tanpa ada peniadaan bukanlah tauhid. Tauhid atau rukun dari kalimat la ilaha illallah dengan menggabungkan dua hal ini. An-nafyu meniadakan sesembahan yang berhak diibadahi dan al ithbat menetapkan yang berhak disembah dan ibadahi satu-satunya hanyalah Allah semata. nah Rukun dari kalimat la ilaha illallah ini banyak dalilnya diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 256 faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa barang siapa yang ingkar kepada tagut sesembahan selain Allah yang dia ridha untuk disembah dan beriman kepada Allah maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yaitu yang tidak akan putus maksudnya urwatul wuthqa adalah kalimat la ilaha illallah Barang siapa yang ingkar pada togut, ini rukun yang keberapa? Anafi, peniadaan rukun yang pertama. Dan beriman kepada Allah, ini rukun yang keberapa? Rukun yang kedua, al-ithbat. Pada ayat ini terkandung dua rukun dari kalimat la ilaha illallah. Naam. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian naam barakallahu fikum tadi telah disinggung Perkataan Al-Wahhab Ibnu Munabbih ketika ditanya alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga? Faqala bala. Maka dijawab oleh Wahab Ibnu Munabbih, tentu. Akan tetapi setiap kunci atau punya kunci motor, kunci mobil untuk mendekatkan pemahaman. Walakin alaisa miftahun illa lahul asnan. Tetapi setiap kunci bukankah memiliki gerigi-gerigi kunci? Kemudian fa in ji'ta miftah lahu asnan futihalaka wa illam ya-, wa illam lam yaftah. Jika engkau mendatangkan sebuah kunci yang di situ memiliki gerigi-gerigi kunci, maka akan dibukakan bagimu pintu tersebut. Jika tidak, maka tidak akan dibukakan. Ailihatal kiram rahimani wa rahimum wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah, "Inna nasan yaquluna man qala la ilaha illallah dakhala al jannah." Qala man qala la ilallah la ilaha illallah fa adda haqqaha wa faradaha dakhala al jannah. Berkata dikatakan kepada Al Hasan Al Basri dikatakan kepada Al Hasan Al Basri rahimahullah Sesungguhnya manusia mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah. Kemudian Al-Imam Hasan Abras Al Hasan Al-Basri rahimallah mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan menunaikan haknya dan mendatangkan kewajiban-kewajibannya dahulal jannah maka dia akan masuk surga. Nah, apa haknya? Apa kewajibannya? Hiya surutu la ilaha illallah adalah kalimat la ilah syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Syarat-syarat kalimat la ilaha illallah termasuk dari haknya dan kewajiban-kewajiban yang mesti ditunaikan seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dari sini kita memahami akan pentingnya Barakallahu fikum ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah pembahasan syarat kalimat la ilaha illallah. Maka akan kita bahas secara ringkas terkait naam syarat kalimat la ilaha illallah ini. Syarat yang pertama sebelum itu syarat kalimat la ilaha illallah ada tujuh syarat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama yang dihimpun dalam sebuah bait syair ilmun yakinun wa ikhlasun wasiduku kama'a mahabbatin wa inqiyadin wa qabulillaha wa na'am wa qabulillaha ilmu yakin ikhlas dan cinta bersamaan dengan itu asidq jujur ingkiat tunduk dan menerima tujuh syarat dari kalimat la ilaha illallah al ilmu yaitu yang pertama ilmu ini syarat yang harus didatangkan kepada oleh kita yaitu memahami maknanya yaitu ilmu memahami maknanya tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi melainkan hanya Allah semata ini syarat yang harus kita datangkan dalam eh, diri kita kita amalkan dalilnya mana dalilnya diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'lam fa'lam annahu la ilaha illallah maka ketahuilah maka ilmuilah annahu la ilaha illallah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah surat Muhammad ayat 19 dari sini ketahui kita ketahui didahulukan kalimat atau perintah untuk mengilmui untuk mengetahui kalimat la ilaha illallah ini menunjukkan bahwasanya ilmu merupakan syarat dari kalimat la ilaha illallah Dalil yang kedua dari hadis tadi yang sudah kita sebutkan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengilmui la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis yang mulia ini mensyaratkan seseorang yang masuk surga adalah seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan syarat mengilmuinya. Kemudian syarat yang kedua dari kalimat la ilaha illallah adalah al-yakin, yaitu meyakini kalimat la ilaha illallah, meyakini kebenaran, meyakini kandungan, meyakini makna kandungan dari kalimat la ilaha illallah, meyakini kebenarannya, meyakini maknanya meyakini konsekuensinya benar bahwasanya tidak ada ilah tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah siapapun yang diberhak disembah selain Allah maka itu ada sesembahan yang batil tidak berhak disembah tidak berhak diibadahi dia meyakini hal itu dalam hatinya yang menghilangkan keraguan dan kebimbangan ini syarat yang kedua ini syarat yang kedua ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah Dalilnya Naam syarat yang kedua ini ada beberapa dalil di antaranya sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya kata Rasulullah ashadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yaqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah Barang siapa yang bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah dan bersaksi aku adalah utusan Allah. La yalqallahu bihima. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan persaksian ini ghairu syakin dengan tidak ada keraguan fihima terhadap pers apa yang dia persaksikan illa dohalal jannah kecuali dia akan masuk surga. Naam, kecuali dia akan masuk surga. Hadis ini menunjukkan seseorang yang akan dimasukkan ke dalam surga ada seseorang yang mempersaksikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan syarat tidak ada keraguan pada hatinya pada dirinya yaitu syarat dari syarat kalimat la ilaha illallah yaitu al yakin. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat kalimat la ilaha illallah adalah al ikhlas, ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Ini syarat yang ketiga yang harus didatangkan bagi seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jika ingin keislamannya sah di sisi Allah. Jika ingin dibukakan surga pada dirinya. Maka dia harus mendatangkan ikhlas naam yaitu yang meniadakan kesirikan hingga dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak terkait dengan masalah ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Kepunyaan Allah semata lah agama yang khalis, agama yang murni. Naam wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali dengan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama atau kenaatan atau ketaatan. Kemudian dari hadis sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Rasulullah innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika Allah azza wa jalla sesungguhnya Allah akan mengharamkan neraka dari orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dia mengucapkan karena mengharap bisa mendapatkan ganjaran melihat wajah Allah ikhlas sebuah hadis yang dikeluarkan al-Imam Bukhari dan Muslim menjadi dalil Naam bahwasannya ia akan mendapatkan keutamaan melihat wajah Allah kelak di surga naam adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan syarat mendatangkan salah satu syaratnya adalah al-ikhlas. Hadis yang lain yang barallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya kata Rasulullah as'adun nasi bi man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsi. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ikhlas dari hatinya. Dipersyarat, dipersyaratkan seseorang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan syarat ikhlas ini menunjukkan bahwasannya ikhlas merupakan syarat dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang keempat as-sidqu, kejujuran. Al munafi lil kadhibi al mani'u minan nifaq. Kejujuran yang meniadakan kedustaan yang melindungi dari kenifakan. Ini syarat dari syarat kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah yaitu al-jujur, yaitu asyrik jujur. Apa yang dia ucapkan sejalan dengan apa yang ada hatinya. Dia mempersaksikan dengan lisannya la ilaha illallah itulah apa yang ada dalam hatinya. Hatinya sejalan dengan apa yang dia ucapkan dari persaksian terhadap kalimat la, ilaha illallah. asidq jujur. asidq jujur. Ini syarat yang keempat, barakallahu fikum dari syarat dari kalimat la ilaha illallah. Di antara dalilnya terkait dengan syarat ini barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa haramahullahu ala nar Barang siapa Mamin ahadin tidaklah seorang pun yang mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammad utusan Allah hamba abduhu wa rasuluh hamba Allah dan utusnya sidqan min kalbih jujur dari hatinya illa kecuali haramahullahu ala nar Allah akan mengharamkan baginya neraka dari sini kita ketahui siapa yang diharamkan dari dari neraka baik pengharaman sama sekali tidak akan masuk neraka atau pengharaman dari kekal di neraka yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan syarat jujur dari dalam hatinya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan bahwasanya asyidq jujur merupakan syarat dari kalimat la ilaha illallah Kemudian syarat yang kelima al-mahabbah li kalimah walimat dalak alaihi wa sururu bidzalika. Mencintai kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah dan mencintai makna serta kandungan dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dia cinta tidak ada tuh, tidak ada dia cinta terhadap makna dari kalimat la ilaha illallah. Dia cinta Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang tidak berhak siapapun orangnya untuk disibadai melainkan Allah. Dia mencintai kalimat ini. Dia mencintai maknanya. Dia mencintai kandungannya. Dia mencintai tuntutan dan syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Dia mencintai konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ini syarat yang kelima dari syarat kalimat la ilaha illallah. Naam. Dalilnya diantaranya antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi mayattakhidu wa minan nasi mayattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah." Naam. Syahidnya pada kalimat walladzina amanu ashaddu hubbalillah dan orang-orang yang beriman amat atau teramat sangat cintanya kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165 atau dalam sebuah hadis kata Rasulullah tiga perkara yang jika ada pada diri seseorang akan merasakan manisnya iman. Yang pertama Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Kemudian tidak membenci seseorang kecuali karena Allah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah dan membenci kembali kepada kekufuran, kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan darinya sebagaimana bencinya jika ia dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim eh, sahihnya pada kalimat Naam eh, tidaklah seseorang akan merasakan manisnya iman kecuali di antaranya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Kemudian syarat yang keenam al-inqiyat bihukukiha yaitu tunduk terhadap kalimat la ilaha illallah tunduk terhadap hak-haknya tunduk terhadap tuntutan-tuntutan kalimat la ilaha illallah harus tunduk dia orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah nggak boleh datang ke kuburan berdoa kepada penghuni kubur nggak boleh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah nggak boleh datang ke dukun Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah nggak boleh pakai jimat. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak boleh pakai raja. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak boleh. Naam, kalau mau usaha datang minta persugihan atau yang mengucap atau yang semisalnya. Tidak boleh. Naam. Itu ayatul hadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu syarat yang keenam al-inqiyat, tunduk terhadap hak-hak tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Luqman ayat 22 Wa may yuslim wajhahu illallahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa bil urwatil wuthqa dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah Barang siapa yang berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kokoh. Naam, urwatul wuthqa ini adalah kalimat la ilaha illallah. Ini dalil bahwasannya ketundukan merupakan syarat dari kalimat la ilaha illallah. Syahidnya pada kalimat wa mayyuslim, yuslim. Itu menyerahkan diri yaitu menyerahkan diri dengan ketundukan dan mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian syarat yang terakhir dari syarat kalimat la ilaha illallah adalah al-qabul, menerima makna, kandungan dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Menerima makna, kandungan dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang meniadakan penolakan. Ini syarat yang ketujuh yang disebutkan oleh para ulama. Di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina lisya'irin majnun." wa yaquluna a inna latariku latariku alihatina li syairin majnun sesungguhnya mereka dahulu orang-orang kafir orang-orang musyrik sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah maka mereka menyombongkan diri dan mereka berkata apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan Demi karena seorang penyair gila sebuah ayat eh, naam dalam surat As-Saffat ayat 3536. Orang-orang kafir ketika diseru, ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka sombong. Mereka menyombongkan diri, tidak mau mengucapkannya, tidak mau menerima. Maka akhirnya mereka menjadi tetap menjadi orang kafir musuh. Dari sini kita ketahui kalau orang yang menerimanya mereka adalah orang-orang muslim. Ini syarat dari kalimat la ilaha illallah. Bahkan mereka mengatakan dengan perkataan seperti itu mencela Rasulullah. Naam ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Syarat dari kalimat la ilaha illallah. Terakhir, naam konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Konsekuensi kalimat la ilaha illallah itu dengan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dan beribadah hanya kepada semata yaitu meninggalkan peribadatan kepada selain Allah siapapun Allah dan beribadah hanya kepada Allah semata Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a dan sembahlah Allah dan ibadahilah Allah dan kamu mempersekutukannya dengan satu apapun dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah taala alam itu penjelasan secara singkat makna kalimat la ilaha illallah berserta rukun syarat dan konsekuensinya sebuah ilmu yang seseorang tidak boleh bodoh dan melalui dari memahaminya dengan benar dan yang kemudian itu diamalkan secara lahiriah dan batiniah. Wallahu taala alhamdulillah. cukup insyaallah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Firuka wa atubu ilaik.